Pada pembahasan yang terakhir kita telah sampai pada hadis yang ke-545 terkait dengan uh, masalah tabir niat. Masalah niat di malam hari. Apakah uh, pada sholat Ramadan apa puasa yang wajib dan puasa sunnah. Mana dalam yang wajib khususnya bulan Ramadan adalah wajib untuk berniat di malam hari ini. Adapun puasa sunnah maka boleh di siang hari ini. Selagi dari pagi belum makan apa-apa. Sudah menahan diri dari makan dan minum. Maka boleh melanjutkannya untuk kemudian berpuasa. Ini ibadah yang sunnah. Hanya kemudian yang terjadi perbedaan terdapat di kalangan para ulama, apakah semisal Ramadan atau juga puasa Kamarat yang sampai beberapa hari, apakah niat itu cukup sekali saja, jadi di awal malam pertama, kemudian itu mencukupi kepada yang lain kepada eh, hari seterusnya maka dalam hal ini ada khilaf dari kalangan Malikiyah mereka mencukupkan satu kali saja karena seperti Ramadan misalkan ini dikatakan dimensi bimanzidatin ibadatin wahidah seperti puasa Ramadan ini kedudukannya adalah sama seperti satu ibadah maka kalau itu satu ibadah cukup untuk kemudian meniatkannya sekali saja di malam pertama itu sudah mencukupkan berikutnya. Kemudian Zuhur mengatakan bahwa niat untuk puasa wajib seperti Ramadan maka ini diwajibkan untuk setiap malamnya tiap malam. Hal ini akan terlihat manakala seseorang mungkin ada umur seperti uh, misalkan tidur dari sebelum maghrib misalnya, Kemudian bangun sudah subuh. Tentunya dalam hal ini, kalau menurut jumhur, ini tidak mendapatkan niat. Kalau kondisi seperti itu berarti tidak mendapatkan niat. Maka menurut jumhur ini puasanya tidak sah. Namun kalau menurut pendapat yang pertama dari kalangan Malikiyah, maka ini adalah sah. Dan sepertinya Syekh Abdul Basar rahimahullah taala menguatkan ini. Dan ini mungkin saja bisa terjadi. Orang tertidur dari sebelum maghrib sampai uh, subuh misalkan bangun sudah subuh maka kalau kemudian uh, dipahami pendapatnya jumhur para ulama, ini puasanya tidak sah. Manakala kemudian melanjutkan puasa, uh, maka ini tidak sah. Maka ini dengan dilakukan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan uh, dunia dari sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Man lam yubayyid as-siyama qabla al pada fala siyama lah." Barang siapa tidak meniatkan puasanya di malam harinya, maka tidak ada puasa baginya. Baik, kemudian kita melanjutkan pembahasan kita setelah niat berpuasa, kemudian berikutnya tentang keutamaan-keutamaan. Qala wa an Sahl bin Sa'd al-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر متفق عليه dari sahabat bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Senantiasa manusia dalam kebaikan ma'ajidul fitr selagi mereka mensegerakan berbuka puasa. Pertama penali. Kemudian tambahan dari Imam Tirmidzi قال وللترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال رسول الله قال الله عز وجل dikatakan juga dari Abu Hurairah dari Nabi alaihi salatu wasallam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran Manusia hambaku yang paling aku sukai, ahabu ibadi ilayya. Hamba-hambaku yang paling aku cintai ajaluhum kisran adalah mereka yang paling mensegerakan berbuka puasa. Jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala dua hadis ya saling menguatkan akan keutamaan mensegerakan berbuka puasa. Hadis pertama hadisnya Sahal bin Sa'ad ini ya Mustafa alaih. Hadis kedua riwayat Imam Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Kalau yang pertama dikatakan selandiasa manusia itu dalam kebaikan menunjukkan segerakan berbuka puasa adalah satu kebaikan atau senantiasa dalam kebaikan. Kemudian di yang kedua menjelaskan ini yang merupakan sebab mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini yang kedua ini Syekh Syakir rahimahullah ta'ala dalam ta'liknya terhadap riwayat Imam Tirmidzi ini riwayat wa ibadi ilayya ajaluhum fitra bahwa ini menyendiri tidak ada yang meriwayatkan hadis ini dari kutub sittah ashab kutub sittah kecuali yang Imam Tirmidzi saja yang uh, al-Imam Tirmidzi menyebutkannya, menghatankannya, dan hari ini juga disampaikan oleh Ibnu dan juga Muhibban. Tapi ma'ruf bahwa kedua imam ini adalah dari kalangan ini, ya, yang agak menggampangkan dalam hari hadis. Khususnya uh, eh, Ibnu dengan yang terkenal dengan taufiq jahilnya Suka taufiq dari rawi-rawi yang Kemudian uh, dalam Tarhizul Habir, Al-Hafiz Ibn Hajar sepertinya juga tidak ada tanda-tanda menyebutkan mendukung dari hadis ini. Dari riwayat ini. Karena begini kan bukunya menghajar Allah. Malam. Kemudian Tarhizul Habir ini juga beliau, punya beliau. Namun kalau secara makna, ini juga tidak bertentangan dengan hadis dari yang sahih. Di mana pada riwayatnya Tirmidzi ini disebutkan ada dalam sanadnya ada Murrah Ibn Rahman. Murrah Ibn Rahman al mawazi yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala mungkarul hadis. Tapi Ibn Adi mengatakan laba tadi. Ini tidak mengapasnya e, berarti sodu. Kalau sodu hadisnya adalah hasan. Sementara memang e, Al-Hazm Hajar menyebutkan dalam takribnya, takrib tadi dikatakan sodu lagu manasik. Derajat hadis kalau rawinya adalah sodu, derajatnya adalah hasan. Tapi saya memiliki manakir. Wallahu ta'ala apakah ini termasuk dari hadis tadi bukan yang diriwayatkannya atau tidak. Ini eh, juga benar tidak mengkari. Tapi kalau kemudian dari yang dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwa uh, dalam sanad hadis ini ada uh, ada Murrah bin Abdul Rahman yang dikatakan mengkari Hadis yang mungkin juga sesuai dengan perkataan yang Hajar yang mengatakan uh, eh, hadis. Maka namun lepas dari itu semuanya hadis ini disahkan juga oleh Ibnu dan juga Ibnu Hibban rahimahullah. Kemudian lepas dari itu semuanya maknanya sahih. Maka di sini juga mengajar membawakan yang kedua setelah hadis mustaqab menarik. Yang dari hadis ini, dua hadis ini menunjukkan keutamaan untuk menggerakkan berbuka puasa. Dan ini didukung dengan dua derajat yang lain. Seperti riwayat yang dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "La tazalu ummati kalau ini la yazalu nasu bi khairi." Senantiasa manusia dalam kebaikan. Dalam riwayat yang lain, "La tazalu ummati ala sunnati." Senantiasa umatku di atas sunnah. Ma lam tantazir bi fitrihan wujuh Selagi tidak menunggu berbukanya itu dengan terbitnya bintang-bintang. Ketika berbuka dan tidak menunggu terbitnya bintang-bintang. Makanya juga hari tadi ini semuanya menguatkan Allah takjil. Maka kemudian lebih dikenal dengan istilahnya takjil. Takjil artinya dalam segerakan untuk berbuka puasa dengan makanan-makanan yang ringan. Maka ini eh, satu sunnah dari sunnah Rasulullah SAW untuk mensegerakan berbuka puasa. Kemudian dikatakan bi dari sisi ini adalah kebaikan. Kebaikan yang mana? Tapi dari sini adalah kebaikan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Di mana dari syariat berpuasa ini tidaklah memberatkan. Bukan sesuatu yang memberatkan. Karena diperintahkan untuk mensegerakan berbuka puasa dan supaya mengakhirkan makan sahur. Bagaimana hari dari dan insya Allah tanah akan kita e, bahas. Dan ini sepakat di kalangan para ulama tentang sunnahnya mensegerakan berbuka puasa jika memang sudah e, terbenamnya matahari. Sudah jelas terbenamnya matahari. Ima dengan rupiah, dengan bisa dilihat dalam suasana yang cerah, di padang terbuka, misalkan tempat yang terbuka, tahu kalau matahari tenggelam. Atau dengan kabar yang dekat, yang bisa dipercaya atau kemudian dikira-kirakan perkiraan kuat itu sudah tenggelam, sudah terbenam matahari. Karena kalau di tempat seperti kita kan juga susah ya. Demikian pula kalau di kampung-kampung lebih-lebih lagi. Ya. Apalagi ya rumahnya di dekat kubur bambu misalkan ya. Akan sulit untuk kemudian eh, gelap rasa-rasa gelap beramal eh, eh, sebentar juga gelap tapi kalau yang di Sofra, ini terlihat jelas. Terbenamnya matahari itu sangat jelas. Garis cakrawala yang muncul ini tentang apa ketika terbenamnya matahari ini nampak jelas kan. Maka eh, sekali lagi di sini merupakan sunnah yang mensegerakan berbuka puasa manakala eh, memang sudah tahap dan ini bisa sekali lagi kembalinya kepada orang yang ada. Dengan orang yang ada. Imma dengan bisa dilihat. Atau kemudian dengan khobar yang mu'tamad. Dan jadikan sebagai sandaran terpercaya. Atau juga dengan uh, ini ghalabah. Mimbabil ghalabah. Ini perkiraan yang kuat. Seperti dengan jadwal. Yang biasanya kalau ada namanya jadwal kita Itu pun juga bisa untuk sebagai pedoman. Tapi bukan berarti kita terima taklek itu tidak. Itu sebagai uh, ini tadi, ghalabatun perkiraan. Karena tentunya kalau berkurang juga tidak lebih banyak, terlalu banyak lebih juga sedikit. Karena itu adalah perkiraan. Ya. Yaitu hisab. Ya. Sifatnya adalah hisabi. Namanya hisabi ini adalah perkiraan bukan hukum yang mutlak atau bukan hukum yang qat'i mengusahakan jadwal sejak maghribnya jam 5 lebih 50 misalkan. Maka itu istilahnya e, eh, maju mundurnya kurang lebih. Ya. Kita tidak bisa percaya ke mutlak, namun juga tidak bisa menolak secara mutlak. Khususnya di negeri kita yang negeri banyak awan, tiga bulan surah hujan tinggi, apalagi kalau musim-musim seperti ini, berkaitan dengan musim hujan. Bisa jadi matahari nggak pernah kelihatan. Ya. Maka dari, dari mana kita kemudian akan mengukur puasa kita? Maka ini tentunya adalah satu yang jurang sekali kalau kemudian kita tidak mau percaya dengan jadwal-jadwal. Ya. Karena dia membuat jadwal itu sendiri kan juga bukan orang sebenarnya. Ya. Itu disumpah, ya. dibertanggung dari sisi keilmuannya dan kepiawaiannya demikian pula pengalamannya. Dan kita bisa membuktikan sendiri manakala memang uh, suasana cerah bisa itu dibuktikan. Antara jadwal dengan karena semuanya kan dengan matahari. Jadwal sholat, ya, insakiyah ini ya, terbit tenggelamnya itu bisa dikira-kirakan. Ya. Bisa dikira-kirakan. Dan kita bisa buktikan kalau toh mungkin uh, ada lebihnya atau kurangnya ini antara 5 sampai 10 menit. Kurang lebih Antara 5 sampai kadang-kadang kalau perkiraan-perkiraan masalah sholat ini lebih sedikit. Kalau eh, yang perkiraan ini kan kalau eh, seperti apa eh, pajak pajak eh, sholat yang menentukan itu. Tapi kalau jadwal-jadwal sholat ini ya limitnya paling antara 5 menit saja kurang dan lebih lebihnya. Dan ini tentunya adalah karena e, mereka punya keilmuannya, juga punya pengalamannya. Sisi yang lain juga e, suasana di negeri kita kan juga hanya dua musim, yang antara siang dan malamnya itu relatif sama. Ya. Siang dan malamnya relatif sama. Berbeda kalau yang di negeri yang e, memiliki empat musim. Ya, khususnya kalau musim panas dan musim dingin. Nah kalau musim panas, siangnya panjang sekali. Dan kalau musim dingin, malamnya ya panjang. Ini dan panjangnya mungkin artinya apa namanya eh, bisa berlebih. Bisa sampai tidak 12 jam. Tapi bisa 15 sampai 18 jam siangnya itu. Ya. Bisa jadi seperti itu dengan waktu e, maghrib yang e, terlalu cepat, kemudian waktu subuhnya juga cepat antara maghrib dengan subuhnya. Ini kalau musim e, musim panas. <clears throat> Maka e, untuk negeri kita misalnya hanya dua musim saja kemarau dan musim hujan. Jadi ini relatif siang dan malamnya hampir sama. Ini terkait dengan masalah eh, apa namanya jadwal itu. Memang itu adalah hijab. Tapi kita tidak berdasar kepada hijab. Itu hanya untuk membantu saja. Membantu saja dalam keadaan-keadaan yang memang eh, darurat. Pada asalnya tidak boleh memang berdasarkan hijab. Namun dalam hal ini tentunya adalah kita mau berdasarkan apa kalau tidak dengan itu. Kalau kemudian eh, khususnya di daerah-daerah yang -daerah tinggi Kemudian ingin seperti puncak Bogor yang hampir matahari tidak pernah kelihatan. Dan juga bukan saja berawan, berkabut. Bukan saja awan tapi kabut juga. Kalau awan kan masih tinggi ini ya. Berawan itu kan tinggi. Eh kabut ini sudah jarak pandang paling kita hanya 20 meter. Eh, ini mau apa ini? Kalau seperti itu apakah kemudian mau apa namanya uh, puasa mau apa uh, buka terus ini dengan masih malam terus ya. Nah, ini ya tidak benar seperti itu. Ini terlalu takut, ya, terlalu saklek ya. <clears throat> ini. ini jemaah mereka nomor Kemudian uh, dari mana al-khair Mana kebaikan yang disyaratkan dalam hadis ini uh, disebutkan adalah buat tiba sunnah. Kebaikan dalam mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana ini merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga untuk menyelisihi kepada ahli bidah. Manakala kita menyegerakan berbuka puasa, maka ini akan merupakan sebab untuk kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat kita. Bagaimana disebutkan dalam Sunan Abu Dawud Rasulullah SAW bersabda, لا يزال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر. Senantiasa agama itu nampak selagi manusia itu mensegerakan berbuka. Artinya di sini Rasulullah SAW menjadikan mensegerakan berbuka puasa merupakan syiar dari syiar agama. Merupakan syiar agama. Karena apa Rasulullah mengatakan di antara la yahud dan nasara yu'akhiruna al-fitr ila istibab al karena Yahudi dan Nasrani, mereka juga berpuasa. Namun mereka suka mengakhirkan berbuka sampai terbitnya bintang-bintang. Maka ini mensegerakan berbuka puasa adalah untuk nama dengan ahlul kita yang kita senantiasa diperintahkan pada Rasulullah SAW untuk tidak menyerupai mereka dalam uh, semua keadaan lebih lagi dalam masalah ibadah. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man tasyabba bi qaumin fa huwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka termasuk dari mereka. Maka ini supaya kita tidak kaum muslimin juga tidak tersebut menyerupai alim kitab dalam ibadah mereka. Maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk mensegerakan berbuka puasa, membedakan antara puasa kita dengan buatannya ahli kita. Dan ini juga termasuk dari suhul mukhalifah. Ya. Artinya sangatnya kita memiliki. Sekaligus juga termasuk husnul istibah. Bagusnya kita, baiknya kita adalah uh, e, istibah. Dan tentunya kita menyelisihi mereka agar nampak uh, agama ini adalah berbeda Islam itu berbeda dengan uh, agamanya dan hadis ini termasuk dari mujizat nubuwah dijelaskan para ulama bahwa hadis ini termasuk mujizat nubuwah karena mengakhirkan berbuka puasa ini merupakan sunnahnya sebagian dari kelompok-kelompok yang besar. Maka Rasulullah SAW memerintahkan hari ini adalah supaya sebagai apa sebagai dasar ya sebagai dasar pijakan bagi kaum muslimin yang kalau menyelisihinya ini adalah definisi dari ketentuan-ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis tadi dalam masalah perintah mensegerakan terbuka puasa ini dan mengakhirkan makan sahur ini hadis yang sahih dan mutawatir. Dan maknawi. Ini mutawatir. Dan bahkan juga para ulama bagaimana dinukil dari Ibn Abdul dalam dan juga yang lainnya dalam tafsir ini para ulama ijma sepakat bahwa mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur ini adalah sunnah muttaba'ah sunnah yang diikuti maka ini jemaah mendengar Allah Subhanahu wa taala Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Siyam uh, Allah mengatakan wa aqimus siyama ila lail maka sempurnakanlah puasa sampai malam maka ini juga memberikan isyarat bahwa waktu berpuasa itu adalah sampai terbenamnya matahari yang merupakan awal lain, merupakan awal dari waktu malam. Dan para ulama sepakat bahwa puasa ini adalah berhenti dan sempurna dengan sempurnanya terbenamnya matahari dan bahwasanya sunnahnya untuk berbuka manakala memang benar-benar sudah terbenam matahari, sudah tahap. Maka ini e, untuk menentukan dari terbenamnya matahari adalah memang betul-betul ada yang ada yang bisa dengan mata atau dengan tadi batuan ya, dengan perkiraan. Kemudian para yang azakumullah Allah warahimakum. Manakala kondisi berawan yang pekat yang tidak mungkin uh, yang ada keyakinan ya. Kecuali ini tentunya adalah kalau di sini pentingnya jadwalnya, dia ini. Kalau tidak ada jadwal itu, ada kemungkinan ya. seseorang bisa uh, berpuasa untuk meyakinkan apa uh, waktu terbenamnya matahari maka Hal ini terkadang sudah masuk sampai agak malam. Di mana juga makro hukumnya untuk berbuka dalam keadaan syak. Makro hukumnya untuk berbuka dalam keadaan syak matahari sudah terbenam atau belum, sudah maghrib atau belum. Ya. Kalau masih ragu-ragu, maka keyakinan ini dibangun dengan tiga dasar tadi. Pertama adalah dengan rupiah kita bisa melihat matahari yang atas dengan tenggelam. Kemudian yang kedua dengan kabar, siqah, dengan berita yang terpercaya seperti radio, televisi atau yang lainnya atau juga alat komunikasi yang ada sekarang ini. Atau tadi dengan segala batuan dengan perkiraan yang kuat. Makanya juga Eh, bijak bisa dijadikan sebagai adil eh, adillah. Dan perkiraan yang kuat ini juga tidak menutup kemungkinan untuk kemudian Uh, sampai pada suka waktu malam ini waktu terbitnya terbenamnya matahari karena sudah uh, sudah agak masuknya malam itu sudah sudah lama ya. maka seperti ini kalau kondisi seperti ini ini tentunya adalah di luar kemampuan juga kemampuan. Ya tentunya luputnya dari bergembirakan berpuasa ini e, tentunya di sini tidak disunahkan baginya untuk mencegahnya. Manakala berawan, suasana berawan dan tidak ada e, yang bisa dijadikan sebagai tanda untuk menentukannya. Tidak misalkan tidak ada alat komunikasi, e, berita di sekarang yang dalam tahanan seperti itu adalah Syibah Mustahil ya. Karena mudah sekarang ini. Ya, khususnya kalau kembali kita mungkin yang tidak begitu masalah ya kadang-kadang tapi ya, di daerah yang surat hujannya tinggi ya. kita pernah di Bogor itu di puncak itu satu minggu sama sekali tidak melihat matahari hujan terus hujan dan kabut Nah ini kalau suasana seperti ini, ini apa namanya kaitan dengan masalah ibadah. Bagaimana kita akan bisa? Kalau kemudian kita apa e, terlalu e, ya, ya, pokoknya harus dengan jaga matahari kalau kita itu adalah jadwal itu adalah jadwal yang maka ini bisa jadi e, sholat tidak pada waktunya atau dan sebagainya. Maka eh, ini eh, sama sekali nah, seperti itu. Ya. Seperti kemarin saja, sekarang ini di Jakarta, musim ini. Hari sampai yang kedua pekan di Jakarta pun juga lihat matahari cuma hari itu. Matahari cuma dua hari. ini musim-musim seperti ini nantinya eh, di sini ya, para ulama memberikan perkiraan perkiraannya eh, intinya tidak boleh untuk kemudian kita menggambarkan. Asal sudah gelap kemudian buka. ada seperti itu. Sebagian ada menggambarkan seperti itu. Dan dulu juga pernah ada sebagian yang banyak. seperti itu. Oh, ini sudah gelap-gelap. Gelap, nah, belakangnya itu rumput bambu. Ya. Ini ya. gelap gelap Gelapnya lebih lebih dahulu. Padahal waktu azan ini mati cukup lama dengan alasan yang sudah jelas. Bukan itu. Ya. Maka ini kadang-kadang beda. Yang ilmiah. Ya. Seperti itu yang, yang ilmiah. Kadang kalau itu kan jadi seluruh. Karena seperti itu jelas kan? belum, belum waktunya dan tidak meyakinkan. Dan kalau kemudian niat kita mensegerakan, memang mensegerakan berbuka puasa dalam sunnah. Tapi kemudian berbuka dalam keadaan di waktu syak, ini juga makruh hukumnya. Ya. Berbuka dalam keadaan di waktu yang syak apakah matahari sudah terbenam atau belum? Nah, ini juga berhubungnya. Maka lebih utamanya adalah menunggu. Sampai benar-benar kita eh, yakin. Karena tidak boleh ibadah itu dibangun di atas keraguan. Ya. Ibadah dibangun di atas keraguan, maka tidak boleh. Kalau tak kemudian ragu-ragu, misalkan, dan kita uh, kemudian melakukannya, Allah misalkan sholat, nah, ternyata sholat berwaktunya misalkan, Nah, ini tentunya harus mengulangi lagi. Ternyata kemudian setelah itu kita ya, baca. Ya, jelas bagi kita bahwasanya kita sholat tidak mau pada waktunya. Maka ini menjadikan tidak sah. Nah, demikian pula dikhawatirkan pada puasa pun juga demikian. Ketika kita terbuka dengan waktu yang kita sendiri belum yakin, nah, ini boleh jadi kita sama membatalkan puasa sebelum waktunya. Berbuka sebelum waktunya ini yang tentunya dimakruhkan oleh para ulama, eh, kaitannya dengan dan ini ma'zur kalau kemudian e, tidak mensegera berbuka puasa dan karena e, eh, mencari keyakinan. Kemudian karena belajar Allah Subhanahu wa taala dari hari ini juga dari riwayat yang kedua riwayat yang jadi ahabu ibadi juga menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah. Nah, tentunya dalam hal ini harus sunnah wal jamaah menetapkan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kaidah laisa kamitsli syai' wa huwa Tidak ada yang semisal serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ahli sunnah seperti itu meyakini akan sifat mahabbah bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun uh, apa namanya? dari sisi hakikatnya, maka kita tidak tahu. Tapi kita sendiri sudah merasakan. Ya, merasakan dari asar kita. Ya, merasakan dampak dari kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, kepada manusia dengan rahmatnya, demikian pula kepada khususnya kepada khusus ini. Dan kita beragama misalkan, kita merasakan nikmat, tenang, dengan sholat, dengan baca Quran. Ini asar pengaruh asaran uh, eh, yang sulit untuk kemudian tertimbulkan. Tapi seperti itu faktanya. Coba saja seminggu tidak baca Quran. Coba saja. Mesti kan? akan beda. Akan beda. Maka ini merupakan asar. Dari sisi itu saja eh, bisa kita uh, rasakan. Ya. Dari asar cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Jemaah mengatakan Allah Subhanahu wa taala eh, berbeda dengan eh, orang-orang Jahmiyah dan kelompok-kelompok yang besar yang mereka menetapkan eh, menafikan sifat panah bagi Allah Subhanahu wa taala. orang-orang Jahmiyah di antaranya ini uh, kemudian dari yang mereka adalah orang-orang Mu'tazilah yang menafikan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menetapkan nama tapi mengasihkan sifat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak cinta dan juga tidak dicinta. Alasan mereka bahwa kalau seperti itu nanti ada apa e, berarti berserupakan kepada makhluk. Ya. Maka hakikatnya mereka ini adalah uh, sudah melakukan tasbih tapi kemudian mau menghindar dari tasbih, tapi kemudian terjatuh dalam taklim. Menghindar maksud mereka mau menghindar dari keserupakan Allah dengan maksudnya? namun mereka ternyata kemudian jatuh dalam taklim dimenafikan sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang jahmiyah dikatakan kepada ulama al-jahmiyah tak ada. Orang-orang jahmiyah ini menyebabkan sesuatu yang tidak ada. Karena menafikan sifat. Sesuatu yang ada secara hukum akal ini pasti memiliki sifat. Apapun. Ya. Kalau dikatakan sesuatu itu ada, pasti memiliki sifat. Maka kalau dikatakan ada, diyakini itu ada, tapi tidak punya sifat, jadi akal akal saja menolak, apalagi secara syar'i. Ya. Dikatakan ada, sifatnya bagaimana? Ya. Lembut, asap, tinggi, rendah, apa-apa. Kalau sesuatu dikatakan ada, mesti ada muasafatnya Ya. Ini sudah konsensus yang pasti. Ya. Nah, maka mereka orang-orang jamiah e, seperti sudah juga yang kita mereka dari kalangan mu'assilah. Ada pun ahli sunnah jamaah sekali lagi adalah dalam mengimani kepada asma dan sifatnya Allah swt, maka mereka eh, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Mengimani dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah yang sahih. Dengan tanpa mereka yang ada sunnah menetapkannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tibatkan dirinya dalam Al-Qur'an dan juga dalam sunnah Nabi yang alaihi wasallam ya, sahihah tanpa mentakwilnya dengan takwil-takwil yang batil tanpa tahrif merubahnya seperti yang dilakukan oleh dari kalangan ahli bid'ah baik merubah lafaznya, merubah harokatnya, merubah kalimatnya, lebih lagi merubah maknanya Maka menetapkan sifat ini ada adanya. Adapun hakikatnya, nah ini yang kita tidak tahu. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ya. Ini dalam kita beriman kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala karena Allah tidak menjelaskan bagaimana uh, hakikat daripada sifat sifat ini. Sebagaimana Allah juga Allah Subhanahu wa juga tidak, tidak menjelaskan kepada kita bagaimana hakikat zat. Maka mengimani kepada zatnya sama mengimani kepada sifatnya. Zatnya Allah kita yakini ada. Yakin adanya Allah Subhanahu wa taala, sifatnya juga ada sebagaimana yang Allah kabarkan. Namun hakikatnya bagaimana zat Allah kita juga tidak tahu bagaimana hakikatnya. Uh, demikian pula sifat-sifatnya, hakikatnya yang jelas itu tidak sama dengan makhluknya. Namun dari sisi pemahaman yang secara gurui, nah kita tidak paham. Terlalu kalau kita secara maknawi kita paham. Nah, sekali lagi hanya hakikatnya saja. Ya. Seperti Allah punya tangan. Tangan paham. Ya. Secara bahasa, secara maknawi, tangan itu paham. Adapun harganya kita nggak ngerti. Allah Sami'un Basir mendengar, memiliki sifat mendengar. Tapi jangan dibayangkan mendengarnya Allah itu adalah seperti mendengarnya makhluk. Jelas berbeda. Jelas kita tetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya bersifat mendengar, melihat dan seterusnya. Ini kaidah dalam Quran mengimani kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali kita bahas pada kesempatan sore ini dan e, kaitannya dengan masalah asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala satu tulisan yang sangat bagus sekali dari Syekh Abdul Razak ya. Abdul Muslim Al-Abbas Allah Taala dalam e, eh, risalah beliau di fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna ini sangat luar biasa. Bagus sekali pembahasan yang belum pernah ada sebelumnya. E, bagaimana mengupas tentang e, makna daripada dan makna dan konsekuensi daripada mengimani kepada pada sifat Allah Subhanahu wa taala ini tentunya adalah akan lebih mendekatkan lebih mengenalkan kita kepada Allah dan Eh, apa namanya eh, motivasi kepada kita untuk mengetahui bagaimana konsekuensi dari seseorang yang mengimani kepada asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala.